dalam al martabatu menjelaskan tentang a'la maqamatid din kedudukan yang tertinggi di dalam agama Allah Subhanahu wa taala yaitu darajatul ihsan Al-ihsan fi ibadatillah. Ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang mampu dalam beribadah dengan cara al-ihsan yang telah ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam maka ini menunjukkan ketinggian iman yang dimiliki oleh seorang mukmin. Maka dia menjadi seorang yang muhsin. Sebab seorang yang muhsin fala ayyakuna musliman wa mu'minan. Sedangkan seorang muslim dan mukmin belumlah tentu dikatakan dia seorang muhsin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-'allamah Muhammad ibn Saleh al-Utsaimin rahimahullah Al-ihsan diddul isaah bahwa yang dimaksud dengan al-ihsan lawan dari al-isaah berbuat buruk, berbuat jahat. Dan yang beliau maksudkan di sini rahimahullahu taala adalah al-ihsan dalam pengertian secara lugah. Pengertian secara bahasa bukan secara istilah. Sebab pengertian secara istilah telah ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya beliau di saat menjelaskan al-ihsan pada syarah beliau beliau menjelaskan berdasarkan pengertian secara lugah. Berbuat baik secara umum apakah terhadap makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala ataukah terhadap Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala Biddul isa'ah lawan dari berbuat kejahatan keburukan wa huwa ayyabdhulal insanul ma'rufa yaitu seorang manusia mengorbankan ataukah melakukan satu yang ma'ruf mengerjakan satu yang baik wa yakuffal dan menahan gangguan mencegah diri dari memberikan gangguan kepada yang lainnya fayabdhulul ma'rufa li'ibadillah maka dia pun melakukan satu yang ma'ruf untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala fi malihi baik dalam hal hartanya wajahihi wa ilmihi wa badani dalam hal jahnya kedudukan yang dia miliki dan ilmunya serta jasmaninya. Jadi al-ihsan secara umum siapa saja yang berbuat ma'ruf apakah dengan lisannya, dengan hartanya, dengan ilmunya, dengan jasmaninya, dengan kedudukannya untuk kebaikan yang lainnya memberikan pertolongan kepada yang lainnya. Alal bir wa ala taqwa. Maka ini semua termasuk di dalam keumuman firman Allah. Wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan. Tolong menolong di atas perbuatan bir dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'ammal mal adapun berbuat baik kepada hamba-hamba Allah dari sisi harta. Fa'ayyum fiqa dengan cara dia memberi nafkah wa yatasaddaqa dan dia bersedekah wa dan dia mengeluarkan zakat. Wa afdalu anwa'il ihsani bil mali az-zakatu dan yang paling afdal dari jenis-jenis berbuat baik dengan cara mengeluarkan harta adalah membayar zakat. Itu yang terbaik karena itu merupakan kewajiban. Hendaklah seorang itu lebih mendahulukan kewajiban daripada yang mustahab. Sebab jika dia tidak melaksanakan kewajiban, maka dia berdosa. Berbeda kalau dia tidak melakukan satu amalan yang mustahab. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala lebih mencintai seorang hamba yang mengerjakan kewajiban-kewajiban yang telah Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan atas mereka. لأن الزكاة أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام karena zakat merupakan salah satu rukun Islam dan bangunan-bangunannya yang mulia. Wala yatimmu islamul mar'i illa biha. Dan tidaklah sempurna Islamnya seseorang kecuali dengannya. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala selalu menggandengkannya dengan salat. Wa aqimus salat wa atuz zakah. Khud min amwalihim sadaqatan. Tutahhiruhum wa tuzakihim biha. Wahia ahabun nafakati ilallahi azza wa jal. Dan zakat merupakan nafakah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Wa yali dan di bawah kedudukannya dari zakat ma yajibu 'alal insani min nafaqatin li zaujatihi wa ummihi wa abihi apa yang wajib atas seorang manusia untuk memberikan nafkah baik kepada istrinya dan kepada ibunya, kepada ayahnya, kepada keturunannya, wa ikhwanihi kepada saudara-saudaranya, wa bani ikhwatihi dan kepada anak-anak saudaranya, wa akhawatihi dan kepada saudara-saudara perempuannya, wa amamihi wa ammatihi wa khalatihi ila akhir hadza. Paman-pamannya dan bibi-bibinya. Dan seterusnya. Memberi nafkah kepada mereka lebih utama sebab mereka dari kalangan akriba, kerabat-kerabat mereka. Maka memberikan nafkah kepada korabah, kepada kerabat lebih diutamakan daripada selain kelabat. Thumma sadaqatu alal masakin wa ghairihim. Kemudian setelah itu membayar sodakah atau bersodakah untuk orang-orang miskin dan selain mereka. Mimman hum ahlun lis sodakah dari dari mereka yang berhak untuk mendapatkan sodakah Katulabil ilmi masalan seperti para penuntut ilmu. Orang-orang berhak untuk mendapatkan sedekah. Naam. Ya. Ini semua termasuk ke dalam ma'ruf. Badlul ma'ruf. Dengan menggunakan harta. Seorang mukmin adalah seorang yang senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa tujahiduna fi sabilihi fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kalian berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dengan harta-harta kalian dan jiwa-jiwa kalian. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahluka. Hendaklah kalian berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka tullabul ilm humul mujahidun. Para penuntut ilmu mereka adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bal yu'tabaru min afdalil jihad fi hadha zaman. Bahkan termasuk jihad yang paling afdal pada zaman ini. Wa amma badlul ma'ruf fil jah adapun mengerahkan yang ma'ruf melakukan dan mengamalkan suatu yang ma'ruf, yang baik berkenaan tentang kedudukan fahuwa annan nasa maratib bahwa bukankah manusia itu mereka bertingkat-tingkat kedudukannya di muka bumi Kedudukan mereka bertingkat-tingkat, berbeda-beda, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang punya kedudukan, ada yang tidak memiliki kedudukan, ada yang eh, memiliki jah, ya, memiliki kehormatan di hadapan masyarakatnya, pengaruh, ada pula yang tidak minhum man lahu jahun inda sultan. Di antara mereka ada yang memiliki kedudukan di dekat pemerintah. Fayabdhulul insanu jahahu. Maka hendaklah manusia itu berbuat baik dalam hal kedudukannya itu Ya'tihi rajulun fayatlubu minhu syafa'ah ila sultan. Ada seseorang yang datang padanya maka minta syafaat. Ya. Apakah diberikan keringanan dalam satu hal kepada seorang yang memiliki kekuasaan yashfa'ulahu indah. Ya. Untuk kemudian diberikan syafaat dari orang memiliki kekuasaan tersebut imma bidaf'i dhararin anhu apakah dengan cara menolak kemudaratan dari dia minta kepada orang ini yang punya kedudukan ini ya au bijal bi khairin lahu ataukah untuk mendatangkan kebaikan siapa itu ya nah Naam. Seorang memiliki kedudukan. Ya, dia mungkin punya pangkat. Maka hendaklah dia gunakan itu dalam langkah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menolong orang-orang yang lemah, orang-orang yang dizalimi. Berusaha untuk ditolong mereka. Naam dalam langkah ta'awun Jangan menjadikan kedudukan itu sebagai tempat untuk mencari kesempatan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Ya. Di saat dia belum mendapatkan kedudukan itu dia rela berkorban mengeluarkan apa saja untuk mendapatkan kedudukan itu. Setelah dia mendapatkannya balas dendam yang dulu dia merasa hartanya banyak dikeluarkan demi untuk mendapatkan kedudukan. Setelah dia mendapat kedudukan, membalas dan memeras orang-orang yang lemah, mencari segala macam cara dan upaya untuk mendapatkan keuntungan dan harta dunia. Naam. Wa amma bi ilmihi. Adapun dengan ilmunya. Fa ayyabdhula ilmahu li ibadillah. Yaitu dengan cara dia memberikan ilmunya kepada hamba-hamba Allah ta'liman fil halaqat wal majalisil ammati wal khassah yaitu mengajari ilmu di halaqah-halaqah dan di majelis-majelis umum dan majelis khusus. Nah, Di majelis umum, ya ini dimanapun kita berada. Ya, sedang santainya kita. Naam, sedang duduk-duduk. Ya ini bukan majelis yang khusus untuk membahas tentang satu pelajaran, satu ilmu. Atau di majelis khusus yang memang orang-orang yang duduk itu siap untuk menerima ilmu. Nah, kita mencari kesempatan untuk menyebarkan ilmu tersebut kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jangan kikir dalam hal ilmu. Apa yang kita ketahui dari kebenaran, apa yang kita ketahui dari ilmu kita ajarkan pada yang lain sebagaimana kita menyenangi diri kita agar diri kita ini dipenuhi dengan ilmu mendapatkan hidayah dari Allah maka demikian pula kita senang kalau dari saudara kita ada yang mau mengikuti seperti kita maka kita senang kalau dia mendapatkan hidayah kita senang di saat dia memiliki ilmu seperti apa yang kita miliki ini namanya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhih ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Ya. Sebagaimana dia cinta pada dirinya kalau dia memiliki ilmu ini, ilmu ini, ilmu ini yang penting, yang bermanfaat, maka dia ingin saudaranya ada yang demikian pula. Ya. Badlul ilm, kesempatan di dalam menyebarkan ilmu, kita sampaikan ilmu sunnah. Dan ilmu-ilmu yang kita ketahui yang bermanfaat kita sampaikan kepada umat, kita ajarkan kepada mereka. Nah, jangan sampai ada seorang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala maka dia memiliki sifat minder yang akhirnya kemudian dia meninggalkan ilmu mau mengajarkan ilmu juga dia minder Akhirnya dia tidak mengajarkan ilmu, dia tidak memurajah ilmu itu, dan akhirnya dia pun melupakan ilmu tersebut. Yang semestinya ilmu ini dimanfaatkan dan diajarkan kepada yang lain, apa yang dia ketahui, sesanggup dia tentunya. Sesuai dengan kadar yang dia miliki dari ilmu. Apa yang dia tidak sanggup, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Jangan dia ajarkan yang dia tidak sanggup untuk ajarkan pada umat. Nah. Dan Al-Syeikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Wallahi. Belum pernah kita melihat ada seorang Syeikh yang betul-betul semangat di dalam mengajarkan ilmu dari beliau. Ya. Bisa dihitung berapa gaibnya beliau di dalam mengajarkan ilmu. Dalam kondisi-kondisi beliau. Ya, yang sudah demikian tua. Subhanallah. Pelajaran beliau ba'da zuhur, ba'da asr, antara maghrib dan isya, ini hampir tidak pernah kosong. Kecuali apabila betul-betul keadaan tidak memungkinkan bagi beliau untuk mengajar. Ya, bahkan pernah ketika beliau sempat terjadi kecelakaan. Dalam keadaan tangan beliau diperban, tetap juga datang untuk mengajar. Subhanallah. Ya. Tetap memberikan faedah. Satu dua faedah disampaikan kepada murid-muridnya. Rahimahullahu ta'ala. Maka ikhwan fiddin azakumullah itu pun kita rasakan dari murid-murid beliau. Tidaklah ada satu majelis melainkan digunakan kesempatan itu untuk membicarakan tentang ilmu ya saling menanyakan tentang hadis, saling menanyakan tentang masalah. Naik mobil saja mereka saling bertanya tentang hadis. Hadis man, man sahabiyu, wa man rawah. Itu kebiasaan mereka. Nah, bahkan sedang duduk, sedang bersantai-santai. Masail-masail, permasalahan-permasalahan agama. Itu senantiasa terbiasa mereka di dalam membahasnya, di dalam mendengarkannya, sehingga waktu tersebut terpenuhi dan bermanfaat di dalam kehidupan mereka. Hatta lau kunta fi majlis kahwa, Ya, sampai walaupun kamu di majelis kopi. Ya, majelis santai namanya majelis kahwa. Nah, kalau orang Arab bilang majelis gahwah. Ya, kofnya diganti jadi gak. Nah, ini majelis santai begitu, sedang minum, asyik. Ya, dan ngobrol. Jangan dilupakan, sisipkan ilmu. Nah, jangan sampai terus keterusan seorang itu berbicara berbicara dalam keadaan mereka duduk berapa lama di tempat tersebut tidak ada satu faedah yang mereka dapatkan. Jangan sampai demikian. Hah? Jangan terbiasa menjadikan majelis kahwa tersebut faedah yang didapatkan si fulan mau menikah. Hmm. Si fulan mau keluar dari pondok. Si fulan rencananya akan uh, eh, membuat usaha ini dan itu. Faedah apa ini? Membuat orang semakin malas dalam menuntut ilmu. Nah, jangan sampai demikian. Jadikan majelis tersebut ada yang bisa disisipkan. Memungkinkan bagi kita untuk beri nasihat, berikan nasihat. Naam. Bukan hanya sesama para tulabul ilm. Ketika kita berada di tempat yang lain misalnya. Terkadang ya ikhwan menghadapi ahlu dunia. Subhanallah. Ya, pembicaranya sekitar dunia, bisnis, dan lain sebagainya. Sehingga pembicaraan kita dengan mereka kadang tidak bisa nyambung gitu. Tapi kita usahakan coba kita sisipkan satu persatu. Ya, terkadang ada kesempatan aja untuk bisa dimasukkan. Ah, hati-hati ya. Terkadang misalnya mereka membicarakan tentang bisnis, gagal dalam bisnis itu. Kita bicarakan masalah takdir, ya. Itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah menjadi ketetapan Allah. Ya, jangan sandarkan pada kekuatan kita karena kekuatan kita manusia ini lemah. Alhamdulillah dia bisa merasakan ilmu itu. Naam. Fa inna minal khairi wal ihsan an tu'alliman nasa. Karena sesungguhnya dari kebaikan dan ihsan itu engkau memberikan pelajaran kepada manusia. Walau kunta fi majlisin amin, faminal khairi an tu'alliman nas. Walaupun sekiranya engkau berada di majelis umum, maka termasuk kebaikan engkau mengajarkan ilmu kepada manusia. Walakin istamilil hikmata fi hadzal bab. Akan tetapi gunakan hikmah dalam bab ini. Dan hikmah yang terbaik di dalam permasalahan ini adalah mengenal sunnah Rasulullah SAW di dalam berdakwah bagaimana melihat kondisi siapa yang dihadapi. Ya. Mengajarkan ilmu tergantung dari apa yang mereka butuhkan. Kita ajarkan kepada mereka. Ya, gunakan hikmah. Terkadang kita butuh untuk menyampaikan suatu kelembutan kepada mereka. Terkadang kita butuh untuk menggunakan mata yang membuat mereka takut. Ya, kita butuh untuk memarahi mereka. Dan ini merupakan cara dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang syiddah, beliau keras, terkadang beliau lembut. Tergantung kondisi dan siapa yang dihadapi. Eh, naam. Ilmu yang disampaikan. Tergantung siapa yang datang kepada beliau, bertanya kepada beliau, dan apa yang dia Fala Falatuzkil ala nas maka jangan kamu memberatkan manusia. Ya. Haitsu kullama jalasta fi majlisin afan itu keliru ya. Fi majlisin. Maka jangan kamu memberatkan manusia di mana setiap kamu duduk di satu majelis ja'alta ta'idhuhum wa tatahaddatsu ilaihim. Setiap kamu duduk di satu majlis, kamu nasihati mereka, Lalu kamu berbicara dengan mereka. Orang lagi asik-asiknya membicarakan tentang bisnisnya misalnya. Kamu datang, ya akhi, ittaqillah, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Loh, ini pembicaraan apa ini? Nah, orang sedang walimahan, mereka bersantai-santai datang sambil makan datang. Ya akhi, ittaqillah, bertakwa kepada Allah itu adalah sesuatu yang termulia dalam keadaan tidak ada munasabah begitu. Ya. Nah, bertakwa kepada Allah. Lihat itu di kuburan, ada kuburan besar, ada kuburan kecil. Kita tidak tahu kapan kita mati. Hah? Oleh karena itu, yang terbaik yang dibawa oleh manusia iman dan amal soleh. Maka pada malam hari ini ada taklim di masjid pembacaan kitab Fadailul A'mal. Ah, tiap hari itu itu aja. Ah, dalam berjaulah, ya keliling sana keliling sini ya tidak punya ilmu kecuali ilmu itu. Nah itulah yang disampaikan. Yang didatangi itu itu juga, yang disampaikan itu itu juga tidak ada la yazidu wa la yangkus. Tidak bertambah dan tidak berkurang. Karena itulah yang didapatkan dari gurunya. Naam. Ya. Sehingga terkadang sebagian mereka kalau sedang jauhlah itu datang ke seseorang, orang yang sudah tahu oh, ini dari jamaah itu tablid. Ya. Begitu datang, eh, saya sudah tahu, saya sudah tahu, saya sudah hafal. Sampai dia mengatakan, saya sudah hafal. Karena saking bosannya dia mendengarkan. Setiap datang itu saja, setiap datang itu saja. nggak ada perkembangan. Naam. Ya, sehingga buat orang bosan. Ya. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatakhawwaluhum bil mawidah Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjarang-jarangkan mereka dalam hal memberi nasihat. Nah, lihat kondisi, lihat keadaan. Ya, Wala yukfir, jangan dia memperbanyak. Naam. Lianna nufusa tas'am wa tamallu. Sebab jiwa-jiwa manusia ini kadang bosan. Iya kan? Fa'idha mallat kallat wa ba'ufat. Kalau sudah bosan, maka menjadi melemah jiwa tersebut. Wa rubbama takrahul khaira likathrati man yakum wa yatakallam. Mungkin sampai pada tingkat membenci kebaikan karena saking banyaknya orang yang berdiri, orang yang berbicara. Enak. Maka perlu kita memperhatikan kondisi. Kita lihat keadaan memungkinkan nggak kita menyampaikan yang terbaik bagi mereka. Kita sampaikan nasihat ya kalau di antara sesama tulabul ilm, Masya Allah. Yang demikian justru melupakan fursah, kesempatan yang besar untuk mengisi waktu tersebut dengan membicarakan ilmu, saling memberikan faedah. Wa ammal ihsanu ila nasi bil badan, adapun berbuat baik pada manusia dengan jasmani. Faqad qala an-nabiy alaihi salatu wassalam telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tu'inur rajula fi dabbati engkau membantu seseorang terhadap kendaraannya fatahmiluhu alaiha engkau membawa dia mengangkat dia di atas kendaraannya ya Au tarfa'u 'alaiha mata'ahu ataukah engkau mengangkat barang-barang milik dia di atas kendaraannya karena mungkin dia lemah. Itu adalah sedekah. Naam. Ya, ada orang yang mungkin punya barang yang berat mau dinaikkan ke atas motornya, maka bantu dia untuk naikkan, susunkan, ya di atas motornya sehingga dia bisa membawa motornya itu dengan baik. Ada seorang yang mungkin mobilnya macet, ya, mogok, butuh untuk didorong, bantu dia untuk mendorong. Nah, ini juga termasuk ma'ruf sadaqah. Ya. Fahada rajulun tu'inuhu. Maka orang ini engkau beri pertolongan pada dia. Tahmilu mata'ahu ma'ah ya engkau membawa barang-barangnya bersamanya angkat bantu dia untuk bawa barang autadulluhu ala taliqin ataukah engkau menunjukkan dia pada satu jalan yang benar ya mungkin dia tersesat di jalanan kamu betulkan oh mestinya belok ke sini mestinya kamu lewat jalan ini Naam. Au ma asbaha atau yang semisalnya fakullu dzalika minal ihsan ya maka ini semua termasuk di dalam kategori al ihsan hadza bin nisbati lil ihsan ila ibadillah ini hubungannya dengan perbuatan baik sesama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Taib ilahuna ya ikhwan.